Ikadi Ikatan Dai Indonesia. Hatinya selalu berzikir, beliau tidur bu, hati bangun zikir, Allah, Allah, Allah, Allah. Tidur, sekujur tubuhnya tidur, hatinya bangun, zikir kepada Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Angel, Bapak itu ru, awak itu ru, sentani. Pak. Pak. Tiba-tiba yang ngelemparin sampah itu tidak kelihatan batang hidungnya. Nabi pun bertanya, ah, itu mana itu yang biasa? uh, eh, ngebiui sampah sakit ya Rasulullah kalau ada orang suka menyakiti kita membenci dan menfitnah kita tiba-tiba terdengar berita orangnya sakit kulo kali sampai ngomong nopo nek wong Surabaya syukur kapok nek wong Kediri mot itu kita walaupun tidak semuanya betul mendengar kalau orang yang biasa melemparin sampah itu sakit bergegas beliau didatangi orang itu Kalau bukan hati ahli sorga tidak begitu, Bu. Gemetar orangnya. Teman aku belum ada yang datang. Justru orang yang aku sakiti datang pertama kali. Ini bukan hati manusia biasa. Ini hati seorang utusan Allah Nabi pun kemudian mengambil air putih dibacakan surah Al-Fatihah. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Al-Fatihatu lima kuriatlah Al-Fatihah terserah bagaimana niat pembacanya lalu disebulke jari wong Jawa disowoke tenggene banyu niku wau sowo itu coro-jowo bahasa Arabnya rukyah rukyah ditiupkan pada air tersebut mohon kepada Allah beri orang ini kesembuhan ya Allah tambah gemeter ci api eh doprok ngertos doprok bersimpuh dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadar rasulullah masuk ke dalam pangkuan Islam bukan karena kalah duit bukan karena kalah debat bukan karena kalah perang tapi karena terkagum-kagum dengan akhlake kanjeng Nabi yang di dalam Al-Quran dikatakan wa inna kala ala khuluqin azim peristiwa ini mengundang kehadiran malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan dawe Gusti Allah بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ولا تستوي الحسنة dan tidaklah sama yang baik tidak sama dengan yang jel jelek Kue nek diapii balesen lu api nek dielei tetep balesen sing api. Angel niki, Pak. Kamu dibaiki, balaslah lebih baik. Wa idha huyitum bi tahiyatin bi ahsana minha awrudduha Misalnya ibu-ibu punya hajatan, ada yang buluh. Ngertos buluh? Seratus ribu suatu ketika orang itu punya hajatan. Balas yang lebih baik. Seratus lima puluh ribu atau dua ratus. Cuma diganggen ngeten iku angel. Wong aku diparingi satus. Kok mari rong atus? Ya nggak usah lah. Senengane bales-balesan. Kaya KPK karo <laughs> Betul kan? Kalau tidak bisa membalas yang lebih baik, paling tidak sama duha. Dan jika kamu dijelekin orang, kamu jangan larut ikut jelek. Mbok bales elek sehingga kamu sama dengan orang itu kata Imam Al-Ghazali begini jika kamu digonggongi anjing jangan kamu membalas dengan menggonggong supaya kamu tidak sama dengan jenengan muni anjing kok ningali kula seperti nabi tadi Datangi bu. Fa'idhal berbaik kepada siapa saja, musuhmu suatu saat juga akan tunduk kepadamu. Betul? akan menjadi sahabatmu, menjadi pendukungmu, bisa-bisa ngajak besanan karo awakmu. Orang yang sabar ini jiwanya tenang. Tidak ada dendam. Bisa tidur nyenyak. Orang ini yang dipanggil oleh Allah masuk ke dalam sorga orang yang sabar itu baru satu macam kesabaran sebenarnya sabar itu banyak pun situ mawon meni-meni diundang meneh nomor loro jiwa yang tenang adalah yang banyak berzikir kepada Allah Maaf yang hadir ini lebih banyak berfikir apa berzikir. Sampai niku kata mikire, apa zikire. zikire, apa mikire. Mikir napa? Ada yang bilang banyak berfikirnya. Mikir apa? Mikir hutang. Nabi tidak pernah melarang juga tidak pernah mendorong umatnya berhutang. Tetapi baginda Nabi pernah berkata, siapa yang ingin jiwanya merdeka, jauh dari susah dan galau, sedikitlah, sedikitkanlah hutang-hutangnya. Bu, Pak, Dina niki tiang tiyang akeh uh. tangi sebab gak tapi seneng, gak tapi kuat tirakat. Dulu sesepuh-sesepuh kita ini ahli tirakat, ahli riaboh, poso, sunnah, nek senen, nyenen, nek kemis. Sekarang ini bangsa kita sudah dinilai konsumerisme, konsumtif, dikit-dikit mall, dikit-dikit supermarket. Apalagi kalau sudah terkena penyakit ataka takasur jor-joran karo tonggone, tetangga sebelah kanan bisa membeli Daihatsu Xenia, ambe ane Sejak itu dia tidak mau noleh ke kanan. Delalah tetangga sebelah kiri membeli kijang Innova. Mahnya kumat. Pusing separuh, migren. Betul? Tekanan darahnya naik itu kan membuat tidak sehat. Memang orang yang banyak bersyukur menerima nikmat Allah, tidak iri dengan pemberian Allah yang diberikan kepada orang lain, itu berpeluang lebih sehat karena jiwanya tenang. Nah, ini sampai waktu Akhir orang gelem metu lewat ngarep, lewat buri. Delalah tangga mburi baru beli Pajero. Bu. Balik meneh liwat ngarep tapi orang noleh. Delalah tonggo sing ngarep dhewe. Baru beli sedan, Honda Jazz dibuka titik maka Nabi memberikan solusi Allah memberikan pelajaran yang terbaik alladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yakturu wa kana baina dzalika qawama Inilah gaya hidup orang Islam. Ila anfaku apabila membelanjakan hartanya. Lam yusrifu tidak boros, tidak berlebih-lebihan. Walam yakturu juga tidak pelit. Wakana baina dzalika qawama. Tetapi hidupnya sedang-sedang saja. Ora boros, ngertos boros suami istri kalau boros tumbole tutup orang iso ngelumpuk dunyone karena boros kalau sudah pegang duit ya Allah orang gelem mangan omah mangan embong kemewenyek nek nyekel duit nguyuh ae nang Malang Banyak berzikir jiwa menjadi tenang. Zikir itu macam-macam. Ada zikir wajib, ada zikir sunnah. Ada zikir jahr, ada zikir sirri. Zikir wajib adalah pada saat kita sholat ada ayat yang berbunyi wa akimis solata lizikri dan dirikanlah solat lizikri untuk berzikir kepadaku artinya inti daripada solat itu sebenarnya berzikir kepada Allah orang yang solat pasti berzikir orang yang berzikir belum tentu solat di luar solat banyak zikir Salah satu zikir di luar sholat yang dinilai paling mulia, paling tinggi di bawah sholat adalah Al-zikru bi tilawatil Quran berzikir dengan membaca Al-Quran ora iso maca ngerungokke okay. yang membaca Al-Quran dan yang mendengarkan betul-betul. Pahalanya sama. Ini hebatnya Al-Quran. Sama dengan pengajian begini. Yang ngaji saya. Yang ngotot saya. Panjenengan mendengarkan dengan tulus. Pahalanya sama. Ganjaran kali ganjaran jenengan. Bodoh, Sejene nek mulai Lho niki cuma contoh, mboten kok ngelingno. Bitilawatil Quran. Orang yang membaca Al-Quran tidak usah menunggu satu ayat, dua ayat, satu juz, dua juz. Tetapi per huruf mendapat pahala. Alif Lam ada tiga huruf di situ mendapat tiga pahala, mendapatkan tiga keberkahan. Yasin ada dua huruf di situ. Alif lam mim ra ada empat huruf di situ. بسم الله الرحمن الرحيم ada 21 huruf di situ nate ngitung huruf bismillah nate ngitung huruf alhamdulillah nate ngitung duit nek ngitung duit niki bawen dino Jangankan yang pedagang, jangankan yang pengusaha. Saya bukan pedagang, bukan pengusaha tiap hari ngitung duit kadang-kadang di mobil sudah saya hitung pak bu pak Al-Quran itu syifa obat wa tempat saya ada orang sakit koma. Koma itu seperti orang meninggal tapi belum meninggal karena itu disebut koma. Kalau sudah mati titik. Di saat dia koma dia mengalami satu peristiwa aneh. Dia merasa seakan-akan masuk di sebuah bangunan. Kemudian bangunan itu roboh nindi awae sehingga dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya ditindih oleh robohannya bangunan tadi. Ada batu merah, ada genteng, ada galvalum, ada roster, ada macam-macam. Dia tidak bisa bergerak. Orang yang datang pada ribut, tapi tidak tahu sebabnya. Orang iso gerak, yuk. Gak iso obat. Istrinya nangis. Kasihan. Bapaknya Rafli. Ora iso obat. Bapak Rafli. Pada saat kritis, yang sakit sudah tidak bisa bergerak, datanglah tiba-tiba adiknya langsung duduk di samping si sakit membaca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Apa kata yang sakit? Setiap kali saya mendengarkan ayat-ayat dibaca dari surah Yasin. Saya melihat, saya menyaksikan barang-barang sing ngebleinin di awakku mencelat ngar siji. Ngertos mencelat. Setiap kali saya mendengarkan ayat per ayat dari surah Yasin dibaca. Saya melihat barang-barang yang menindih tubuh saya tiba-tiba lepas melesat. Yasin botok pecelat wal Qur'anil Hakim genteng mencelat tuh paham gak? sampai akhir dari surah Yasin Fasubhanallahi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi semuanya. Mulai bisa bergerak. Istrinya nangis. Alhamdulillah papanya Toha bisa bergerak. Jari sing buri alhamdulillah eh Sule waras. E kata ada yang namanya Rafri, ada yang namanya Toha, ada yang namanya Sule. Setelah dia sadar, dia bertanya, "Siapa yang tadi membaca Yasin?" Adiknya bilang, "Aku Mas yang baca Yasin." "Kenapa Mas tidak suka?" Adiknya tanya begitu. Kenapa adiknya bertanya begitu? Karena dulu naliko dulung loro belum sakit masnya ini memang punya sifat aneh. Aneh. Ngaku Islam punya Al-Quran, tapi kalau ada saudara-saudaranya ngumpul baca Al-Quran, dia tidak suka. Paham ya? Saudara-saudaranya kumpul membaca Yasin, Waqi'a Ar-Rahman, gak suka. Bolak-balik Yasin. Nek sih Siti Rosah. Itu kan aneh. Seharusnya dia bergabung di situ. Ikut memperkuat jamaah itu. Menghidup-hidupkan ayat-ayat Allah. Itu yang betul. Sampai nggak seneng ah. Nangis bu. Hatiku dibuka oleh Allah. Ternyata Al-Quran itu hebat. Surat apa saja di dalam Al-Quran itu hebat. Ampuni ya Allah Ampuni ya Allah nedhi sepura teng Gusti Allah wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara Allah menurunkan Al-Qur'an syifaun menjadi obat warahmatun menjadi rahmat dalam ayat yang lain disebut mau'izoh menjadi penasehat. Di dalam ayat lain dikatakan lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasyi'a. Seandainya Al-Quran diturunkan pada gunung-gunung, hancurlah gunung itu. Karena takut kepada Allah. Akhirnya anaknya yang tiga tadi dipanggil. Mulai hari ini anak-anakku, namamu tak robah. Muhammad Yasin satu, Muhammad Yasin dua, Muhammad Yasin tiga. <laughs> Al-Quran juga menjadi penolong, menjadi penolong bu singkata zikire. Nek sakit Qur'ane diwoco. Al-Quran akan menolong dirimu pada suatu ketika dalam sebuah hadis, hadis-hadis yang sahih. Saya ulang, hadis-hadis yang sahih. Nabi bercerita, ono wong dikubur. Setelah dikubur ditinggal oleh pengiring-pengiringnya, betul? Sendirian di dalam kuburnya. Tumpah ane kereta Jawa ya Allah rudone rudama nusa anak bojo ora digawa kurung setahun diwaris la setelah dikubur ditinggal oleh pengiringnya tidak lama akan datang malaikat mungkar nakir suarane kaya gloduk meduro wis gloduk atik meduro marabuka siapa Tuhan kamu akan bertanya seperti itu tapi orang tadi ternyata onok sing jogo bu ada yang jaga wong lanang ganteng-ganteng gagah gagah Masya Allah seragam sarungi soklat lorek-lorek waduh lambine abu-abu boten-boten ndak ada begitunya ndak ada ndak ada Anda ini siapa? Kok berdiri di sekeliling saya? Saya ditugasi oleh Allah menjaga Anda. Melindungi Anda. Jadi ada malaikat yang ditugasi Allah melindungi manusia. Dalam Al-Quran diterangkan nahnu Aulia ukum Nahnu kami para malaikat aulia ukum Menjadi pelindung-pelindung kalian Fit dunia Di dalam mengarungi kehidupan di dunia Wafil akhirat dan nanti di akhirat Ada ayatnya Saya ditugasi Allah melindungi anda Supaya anda tidak grogi Sebab kalau anda grogi, stres, menjawabnya keliru nek jawabe keliru sampai digepuki sampai nyenyek tun terima kasih katanya tapi saya ingin tahu sampean itu siapa sih sampean pangling dengan saya saya adalah surah yasin yang dulu sampean baca Allahu Akbar saya adalah al-mulk tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir yang sampai baca. Saya adalah al-waqiah, saya adalah ayatul kursi, saya adalah kalimat tasbih, saya adalah kalimat tahlil kami adalah basmalah kami adalah takbir subhanallah artinya apa bacaan Al-Quran dan kalimat toibah tidak akan hilang yang kita baca nanti ada balasan dari Allah faman ya'mal mithqala dzarratin yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin yarah tapi enten sing mboten ngoten dikelilingi wong elek-elek ya Allah lambene 5 meter irunge bolongane rolas meripate sak semongko-semongko Ya Allah, wajahnya menyeramkan wajah sejuta kriminal. Siapa kamu? Aku takut. Orang-orang itu menjawab, kamu pangling. Aku adalah omonganmu sendiri. Dulu kamu suka ngomong ngalor ngidul, tidak ada manfaatnya. Omonganmu gedap. Aku adalah omonganmu dulu. Bahkan kamu suka ngomong yang kotor. Hanya menghabiskan secangkir kopi. Kamu begadang sampai subuh. Kamu tidak pernah sujud di tengah malam. Ini aku bedabrus. Betul? Sekarang seakan-akan menjadi budaya ngumpul-ngumpul cangkruan, hanya satu cangkir kopi sampai subuh. Kapan dia bersujud di hadapan Allah? Kapan dia bertobat di hadapan Allah? Begitu canggihnya setan mengalihkan manusia yang mestinya bangun tengah malam istighfar, cangkruan, ngomong gedap terus. Di Surabaya begitu. Ketularan ke Kediri. Eh, boten boten. Kediri buat nenten ya. Saya adalah ucapanmu yang suka menjelek-jelekkan orang lain. Jangankan saudaramu, moro tuamu ya, elek-elek no. Enten amantu ngoten niku. Ngaji napa mboten tiangnya. yang banyak berzikir tenang jiwanya dipanggil masuk ke dalam sorga. Ala bizikrillahi tatmainnul kulub. Yang ketiga, orang yang tenang jiwanya adalah orang yang ridho dengan takdir Allah. Ridho, ridho, ridho, ridho, ridho dengan takdir Allah. Takdir baik saya terima ya Allah. Takdir yang tidak baik saya terima ya Allah. Di balik semuanya ada hikmah yang tersembunyi. Hanya engkau ya Allah yang mengatur kehidupan ini dengan kehidupan yang terbaik. Saya terima muslimah ya Allah. Maka pada suatu hari kanjeng Nabi lelenggahan dengan para sahabat. Lalu Nabi berkata, wahai sahabatku sebentar lagi akan masuk akan datang seorang laki-laki calon penghuni sorga. Terkejut para sahabat. Emangnya akan datang nih calon penghuni sorga Gimana sih penampilannya? Apakah bawa tasbih segede-gede, tasbih geluduk? Apakah jenggotnya yang 2 meter? Apakah sorbannya hijau? Tidak lama kemudian masuk seorang laki-laki yang sederhana. Setelah mengucapkan Assalamualaikum kemudian cium tangan Nabi. Setelah itu sholat dua rakaat, setelah itu pamit pulang. Ada sahabat sing gak terima, takon. Panjenengan punya amalan apa? Kok Nabi mengatakan Anda calon penghuni sorga? Orang itu menjawab, saya selalu menjaga hati saya untuk ridho menerima takdir Allah. Contohnya bagaimana? Saya kerja keras, mencari nafkah yang halal, Nanti ono paribasan mumet koyok titiran. Sekel tak gawe sekel Endas tak gawe sirah. Leres napa mboten? Kadang dapat banyak saya ridho, alhamdulillah. Kadang dapat sedikit, malah pernah nggak dapat, tapi saya ridho. Saya melihat tetangga saya kaya, melihat saudara saya kaya, saya tidak pernah sakit hati ini. Saya melihat saya miskin orang lain kaya. Saya tidak pernah iri, tidak pernah sakit hati. Maaf, kadang-kadang hati kita ini entah ada penyakit apa. Ono tonggo nena. Hmm. Hmm. Ono dulu gak enak tambah seneng jujur saja itu hati yang ada penyakitnya orang ini menjaga hatinya saya ridho ya Allah nikmat engkau berikan kepadaku atau engkau berikan kepada orang lain saya ridho tidak ada iri tidak ada dengki jangankan rumah tangga negara pun kalau tidak ada dengki tidak ada iri tidak ada saling balas dendam maka negara akan menjadi negara yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala betul? Maka betullah kata Nabi, orang itu jiwanya tenang. Gak ono iri, gak ono dengki nek bengi sok turu. Senggor, senggor. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan manfaat kurang sopannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.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 Semoga kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Taala untuk bisa memahami dan bisa melaksanakan apa yang beliau sampaikan. Bapak Ibu yang terhormat Allah sekali lagi mengulangi pengumuman Insya Allah untuk yang pembicara 15 Februari yang akan datang akan diisi oleh Ustadz Fadlan Karamatan dari Jakarta yaitu yang kita sebut dengan Ustadz Sabun kemudian mulai lagi tanggal 22 Februari yang akan datang akan ada dua kegiatan yaitu training kecerdasan hati bersama Ustadz Dr. Andes Haji Basuki MSC dan juga launching kursus Quran metode UMI. Kemudian pada 1 Maret akan ada launching kajian remaja bersama Ustadz Salim A. Villa dari Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 8 Maret akan ada launching bimbingan manasik haji dan umroh bersama Dr. Haji Muinuddinullah MA. Untuk pendaftarannya semuanya di sekretariat IKD. Bapak Ibu yang Allah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama akhiri kajian kita dengan bersama-sama baca hamdalah, istighfar dan doa akhir majelis. Alhamdulillah Astaghfirullahaladzim Subhanakallahumma bihamdika Asyadu la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik Dari kami mewakili seluruh panitia dan juga Eh, segenap pengurus. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik walidayah, afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.